Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikuti bersama siar Gema Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita persembahkan cinta untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaji bareng, solawatan bareng bersama dengan Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami silahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para sesepuh masyarakat Demak, perwakilan dari Pemkap, kemudian barangkali dari institusi pemerintah daerah yang lain, Bapak yang kita hormati Ketua Takmir Masjid Agung Demak ini, kemudian semua yang hadir, di atas sana, di pusat-pusat kekuasaan itu sedang terjadi sangat banyak pengingkaran terhadap nilai-nilai Allah. Sangat banyak pengkhianatan terhadap ajaran-ajaran Rasulullah. Sangat banyak tindakan-tindakan yang mencederai hakikat hidup manusia, mencederai, melukai, menyakiti konsep Allah dulu di dalam menciptakan alam semesta, para malaikat, jin, manusia, dan semuanya sampai sekarang. Tidak seperti itu dulu Allah menciptakannya. Karpik ora koyong koyo ora koyong ini. Maka Allah selalu memperingatkan Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Luru mangsamu aku ingin gawe kowe kabeh iki dolanan apa terumang samu gue sok-sok ora urusan karo aku wo kan gitu. Nah mari itu jadi pedoman kita. Kita akan kembali kepada Allah dan kita akan berurusan dengan Allah. Kita pelan-pelan pada malam hari ini kita akan sinau bareng dan rentang spektrum eh, spektrum ruang dan waktu sinau kita adalah ini ada Rasulullah, ini ada kita. Di antara Rasulullah dan kita itu onopo wae didolei bareng, Neng kue ora tak kai panganan wis dadi, kue tak jak melu golek bahan mentai, tak jak melu gorenge, ngonceki mulai bu ngeliwet adang mususi barang kudu gelem tangane kudu gelem mususi sikile kudu gelem beledok beledok ngono ya supaya ketika Anda memakan hasil masakan itu anda sebenarnya sedang mengerjakan hasil dari Anda sendiri. Nah saya tadi mengatakan sebenarnya sangat banyak dilakukan dosa-dosa besar di atas sana. Tapi saya tadi bisik-bisik sama beliau, ning aku iki ya ora putus asa. Jenengan rawuh cok temriki niki, tekan kini ngantuk turu serapopo. ora apa-apa. Kuwi teko rene kuwi tok, kuwi wis marake Gusti Allah batal ke nang Indonesia. Jadi nek pertandingan antara kezoliman di Jakarta terutama dan di bagian-bagian menengah dan atas bertanding melawan amal soleh dan hati ikhlasnya jamaah orang kecil nadiyin itu insya Allah masih menang amal soleh wong cilik. Ya. Jadi sa oke wong zalim isih akeh wong apik. Nggih mboten? Saoke-oke wong gawe duso, isih oke wong sing golek ganjarane Gusti Allah. Dan saya tiap hari alhamdulillah dipertemukan dengan wong-wong sing ikhlas, wong cilik sing yo ya rapatio pati cetha uripe ya to. Entuke ya sa sak entuk e hasil nyambut gaya dicukup-cukupke cukup gitu. Wis ora masalah, ora masalah wong urip ning mampir ngombe sok-sok urip tenanan ning kampung halaman asli kita yaitu surga Jannatun Naim. Tak dongake jenengan kabeh benjang-benjang termasuk kloter-kloter awal masuk surga. Amin. Itu manfaat pertama, yang kedua nanti kita bareng-bareng sowan Kanjeng Nabi. Kita jadi kita mencintai dengan cara mempelajari dan belajar belajar kalau mempelajari beda loh ya belajar mempelajari ada yang alima ada ta'alama gitu ya jadi ada ada sinau menjobo ono sinau menjero nek kue umbah-umbah itu tagsilu kue ngumbah pakai tagsilu libas neng nek kue ngumbah hatimu ngumbah awakmu jadi ngumbah ya ora rono neng kene jenenge agtasilu ditambahi tak ning tengahe. Jadi kita nanti melakukan kedua-duanya. Ayo nyinaoni, ayo sinau, ayo cinta dan ayo mencintai. Nek cinta itu baru pasif dia hanya kondisi batin. Neng nek mencintai gelem tandang. Gelem berkorban, ora eman, ikhlas. Kabeh dikekke nek panjen cinta tenan. Ngoten nggih?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 Semuanya masuk ke dalam dirinya. Di dalam dirimu semuanya masing-masing ada Allah dan Rasulullah bersama bersemayam di lubuk kalbumu. يا رسول الله يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا telah terlanjur menciptakanmu wahai Muhammad Aku tidak akan menciptakan seluruh yang lainnya. Aku tidak akan menciptakan alam semesta. Aku tidak akan menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi karena aku sudah menciptakanmu, wahai Muhammad kekasihku. Maka aku bermurah hati menghamparkan langit Bermurah hati menghamparkan cakrawala Bermurah hati untuk menaburkan rizki dan cintaku Kepada semua makhluk-makhluk di alam semesta Tetapi engkaulah mutiaraku wahai Muhammad Muhammadun basharun Muhammadun بشر وليس كالبشر بل هو يكون Muhammad bukan makhluk biasa ia adalah mutiara ia adalah mutiara ia adalah yakut semua yang lainnya kita semua hanyalah kerikil-kerikil yang bergelindingan menuju cakrawala wannasu jami'in الحجر nabi.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 Malam ini kita sholawatannya atau Kiai Kanjeng bunyinya hanya yang menyangkut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu-lagu liane rentuk ya. Malam hari ini ada perpu, tidak boleh lagu selain Rasulullah. Uh, monggo Kiai Kanjeng mempersiapkan, monggo monggo Bapak. Ini Bapak-bapak para narasumber kok belum ada yang hadir ya. Nek ngono narasumber jenengan sedaya nggih. Kita selang-seling, kita selang karena sinabara monggo Bapak. Oh ngoten. Eh? Monggo sesarengan mriki vokalis niku ten pinggir-pinggir mboten nopo napa niku kan gandol ten buringi nggih mboten nopo napa Ngene ya, jadi kita nanti bervariasi. Jadi kita berpikir berselawat, berpikir berselawat, tafakur, selawat, tafakur, selawat ngoten nggih. Kiai Kanjeng merencanakan sejumlah selawat karena tidak ada nama yang disebut sebanyak nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek dihitung rekor wi, rekor orang yang dunia dok, rekor alam semesta. Nama yang paling banyak disebut, nama yang paling paling banyak dinyanyikan, nama yang paling banyak dipakai oleh bapak-bapak memberi nama kepada anaknya sekarang ini adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, saiki kita berangkatnya ngeten alon-alon Mas Doni, Mas Imam, Mas Islam tolong wireless yang ada di standby untuk kita yang ngalah ke sana. Jadi pertama kita mari kita anu ben cinta nang Kanjeng Nabi ki ono wujute ono tandangi orang meng apa kuwi nek nek ming ming condong tok ya. ya. Pertama gini, ini kan cinta kepada persembahan cinta untuk baginda Rasul. Okay. Saya ingin mencari yang pertama gini. Kenapa pilihannya cinta? Apa kemungkinan yang lain untuk kita persembahkan kepada Rasulullah? Kita mempersembahkan kepada Rasulullah itu ono cinta. Opo kemungkinan lain ada nggak yang? Oke. Okay. Mam di, Islami tolong di, di Imam hmm. nyadet ya, Imam nyadet masih suami. Apa tadi? Rindu sama cinta itu kan podo karo geni karo panase. Podo karo gula karo legine, podo karo wong wedok karo ayune. Podo karo wong lanang karo ambune. ya kira-kira ya. <laughs> Jadi oke, okay, cinta rindu berarti itu satu sak sa, sa tangkep nek cara gula Jawa niku sak tangkep. tandanya cinta adalah rindu, ya toh? Tandanya rindu adalah cinta. Ngono ya apa selain cinta rindu apa? Menghormati. Kasih sayang, ya kasih sayang itu meh-meh podo meskipun ada bedanya kasih sayang sama rindu ngono ya. Oke. Apa liane? Lu cinta kasih, kasih sayang ya padha itu lele. Ayam apa ayam? Pitik, ya, ya padha wae ayam karo pitik. Girek padha karo apa? Wah, to padha wae kuwi. Ayo selain cinta, cari tema yang lain hubungan kita sama Rasulullah memperselambahkan mempersembahkan keteladanan ya catat keteladanan mal ini kan persembahan cinta bisa juga ada persembahan peneladanan kita kepada kanjeng nabi ini ya ke apa liane panutan nek menghamba kedah Jumateng Gusti Allah Boten ten Kanjeng Nabi gitu ya. Panutan. Oke, jajal gawin kata-kata sing tepat. masuk panutan nang Kanjeng Nabi. Jajal kata-kata, belajar dari guru bahasa Indonesia. Harapan besar. Oh, persembahan harapan besar. Jadi ono harapan besar, ono sunnah, ono melakukan sunnah. Joni sebelah kanan, Islam sebelah kiri ya Don. Asagi, ah, iki kata-kata nek milih iso dilebokke kalimat kui karo sisan sinau bahasa. Karena salah satu sifat Rasulullah adalah tabligh. Iso menyampaikan, iso menginformasikan, iso marakke wong paham sing kok omongke ya jadi apa mas Me, melakukan sunnah tadi ya persembahan masa persembahan melakukan sunnah ayo ayo jajal nyusun kalimat secara persembahan penghormatan oke okay. persembahan peneladanan persembahan solawat solawat itu apa tuh nek solawat gue takzim, persembahan rasa takzim kepada Kanjeng Rasul ngono ya. Oke, pemeneh solawat, persembahan solawat kepada Baginda Rasul apa meneh? Kasih sayang. Kasih sayang karo cinta wis diomongke mau. Kue karo kucing penuh kasih sayang neng rasa mencintai kucing gue ndak kok rapi sayang baik ngono ya Gue saking nih karo wedus turun neng kandang kowe. Oke apa, apa sih meneh aku njaluk siji sih sing ketemu iki. Persembahan puji eh puja-puji. Persembahan bukti cinta. Oke, bisa juga. Ana ana si meneh sing ngurung kok sebut iki sing sangat prinsip dalam Islam. Hikmah. Sik sik sik ngene ngacung terus disodori mikrofon. Menyanjung kesetiaan. Kesetiaan. Oke, persembahan kesetiaan kepada iki supaya uripmu ki ombo. soalnya wong saiki iki penyakitnya wong saiki itu kesempitan dan kedangkalan dan kecekaan tadi melakukan yang ide kaya nek jari mbah Nevi nya nih lo cilik cilik nih tadi nek kue loro gudeg kue loro gudeg bisul apa menel ya koreng, goreng kue paling mikire disalep nih tau Neng ke ora mikir kuwi kan ming akibat dari getihmu sing kotor. iya ora. Berarti getih ki sing kotor mergo pangananmu ora cetha. Sok-sok kerikil-kerikil kok kermus. Ya to kokian micin, ya to? Ah. Ya ora. Jadi berpikir itu berangkai apa sebabnya gudiken mergo ono bakteri yang dikasih panggung, dikasih tempat untuk makan yaitu borok. Gitu. Boroknya itu berupa apa? Organisme yang tidak sempurna yaitu darahnya dikotori oleh bakteri ya sehingga darahmu kotor sehingga kue gudiken apa sebabnya darah kotor lah jarang adus, mangani ra cetha gitu sak piturute nggih Nah kita cari seluruhnya, ojo berpikir searah to Saiki ki Indonesia iki orang mubeng. Nek ora lor kidul, ngono ta? Nek nek wis pro lor, lor apik banget. Nek wis pro kidul, kidul apik banget, lor elek banget. Nek pro lor, lor apik banget, kidul elek banget ngono ta? Kuwi salah urip kaya ngono kuwi, ora iso. Kejaba Allah dan iblis itu masih bisa begitu nek pro Jokowi karo Prabowo ora iso Prabowo ya ana eleke ana E Jokowi ana eleke ana E ora iso kowe polarisasi kutub utara kutub selatan kowe kudu mencapai la syarqiyah wala ghorbiyah supaya nanti mendapatkan kreativitas yang disebut wala yauduhu eh ya ya yakadu zaitu hayudi walau lam tamsa sunar. tapi kuwi rada dhuwur nggo ya nggo gue pokoke saiki diurut sik saiki apa menarik di Quran ada ati ati Allah wa ati ur rasul wa ulil amri Ati u berarti kita mau ngono sing nyebut loh persembahan kepatuan kepada lah cinta kok ora patuh piye? Kan gitu. Ya, Mam, jelas, Mam. Persembahan kepatuhan. Siapa yang harus kita patuhi menurut Allah? Allah. Atiullah langsung kalimatnya kata-kata nyambung atiullah rasa dikurangi rasa ditambahi terus wa atiur langsung juga jadi Allah nganggu atiu Rasul nganggu atiu bar kuwi wa ulil amri minkum kok orang gua atiu ono ati u nera sing ketiga ati Allah ati Rasul wa atiu ulil amri apa ora langsung wa ulil amri kira-kira maknane apa sing sing loro Allah karo Kanjeng Nabi ki ati atiu kok sing ketiga ora dibedakan baik dan buruk jadi yang ditaati adalah pemimpin yang baik Ya. Jadi kalau Allah sama Rasulullah tak ketak, kepatuhan kita mutlak. Tapi kalau ulil amri didelok-delok sik. Nek pancen ora diambung yuyu kangkang, ayo tak terke kowe. Ngono ta ya ora? diambung yuyu kangkang malah dadi yuyu kangkang saiki iki doan. Wah, lah wis kluting-kluting kuning dilalah sing sing diambung kluting kluting apa sing diambung kuwi? abang karo putih sing keriting kuning ora gelem ora gelem diambung ora gelem diterke yuyu kangkang diterima ngelamar ande-ande lumut asli toh nah sing gelem diambungi yuyu kangkangnya apa merah putih piye kuwi mudar kuwi merah putih lho kuwi mongko kuwi dongeng kuwi sadurunge ana Indonesia lho Bu. Kok iso lho kleting abang, kleting putih kuwi sing curang, wonge sing nakalan, sing gelem di Ora mung diambung mesti sengara, wis nang losmen kok mung diambung ora mungkin. Dia bilang disuntik. Oh disu. Oh disupit yuk kang lo. Disupit apa nih? <laughs> Oke, alhamdulillah rabbil Oke, tidak berarti itu Indonesia tapi mbuh piye kok biyen kuwi kok dongenge kaya ngono. Bu sakit lagu anda andane lumut, Bu. Coba Ibu, coba, ibu, coba Ibu, coba. Coba. Ayo Bu, tepuk tangan semua. yang kawin. Ini kita di Masjid Demak, kita punya niat untuk mempersembahkan cinta kepada Rasulullah dan malam ini Rasulullah bales Nek panjang kue tersno, jajal kue tersno, karo satu sama lain di antara kalian. Terus kita mau ditemokke karo andandi lumut jur ono duet penyanyi luar biasa. Ya karena keikhlasan karena keikhlasan dan orang orang rencana atau bu siapa yang menyutradarai kemesraan ini tadi Allah dan syafaat Rasulullah SAW jadi syafaat terasa ngenteni akhirat saiki ya wes untuk syafaat terserah Allah gitu loh dan malam hari ini kita langsung direstui diridhoi insya Allah oleh Allah direstui oleh kanjeng Nabi dan kita ya Allah luar biasa wes saiki sinau meneng gitu Nanti yang kedua berarti ini Bu ini jangan jangan pergi dulu Bu, sampean tetap di sini Bu. Nggih tenang baik. Mungkin duet kali Bu Novia nggih. Ngene wis. Saiki dijupuk loro wae sing ana ning Quran. ayatnya siapa sing ngerti? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pak Pak lengkapi Pak, lengkapi Pak Pak Yai, Pak Yai, lengkapi. Monggo Pak Yai, saya sewu. Oh, betul apa nggih. Sami kali kula. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka yaitu orang-orang di Mekah dan seluruh dunia kalau memang engkau kata Muhammad sing ngomong Muhammad ya, kalau memang engkau mencintai Allah, mencintai aku. Jadi kata-kata Allah disampaikan kalau memang kalian semua mencintaiku, maka fattabi'uni, maka ikutilah jejakku, perjalananku. Jadi kita ini mau sholat lima waktu, mau berbuat baik, berzakat, pergi umroh apik karo tonggo gelem sesrawungan bebrayan sing apik ini karena kita mengikuti jejak Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Kenapa kita mengikuti jejaknya? Kenapa kita kita kok patuh sama Rasul? Kenapa? Karena kita mencintai Allah. Betul enggak? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Saiki ana ora wong cinta tanpa kepatuhan? Ana ora wong patuh tanpa cinta? Ana tentara polisi urung karuan cinta ya Pak ya ini pokoknya kudu patuh ngoten Pak ya, gimana? pegawai negeri barang kudu patuh gelem ora gelem ning urung karuan nah kalau dalam kehidupan yang lebih luas kalau bisa kedua-duanya menyatu kita mencintai maka kita mematuhi kita mematuhi karena kita mencintai nah, jelas ya sekarang ilmunya ya jadi pertama dari judul ini kita menemukan persembahan cinta dan kepatuhan kepada Kanjeng Rasul ngoten nggih. Demikianlah keluargamu juga masing-masing. Suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan bapak dengan ibu, bapak ibu dengan anak dan seterusnya berada dalam situasi cinta dan patuh, patuh dan cinta, cinta dan patuh. Ngoten nggih? Oke. Sekarang kita switch sedikit ke lagu-lagu yang menyangkut Rasulullah, yang persembahan cinta kepada Rasulullah. Apa wae, Mam? Coba dua apa tiga macam. Solawat badar aja yang gampang atau apa? Apa yang ditawarkan oleh Kiai Kanjeng? Sing, sing iso di sing iso diterima sih. Kiai Kanjeng punya banyak nomor-nomor, ada yang langsung, ada uang mikir sih lagi ngerti nek Kiai Kanjeng Nabi. Ngono lho. Kaya Oke, kepadamu kekasihku. Jadi nek kaya ini sebelum cahaya itu kayak, kayak orang ngerti wong nek kuwi omongan Gusti Allah nang Kanjeng Nabi mergo disamarke ben kabeh wong gelem rimong ku nek wis do seneng lagi dikandani kuwi ngendikane jawe Allah nang Kanjeng Oh berkata, gak enak kan sing gelem. Jadi sebelum cahaya disamarkan semikian rupa maka itu nanya bil hikmah memanggil orang itu bukan bil haki bukan bil khairi bukan bukan bi yang lain tapi bil hikmah kudu dihitung sing wicaksana sing piye ngono carane kowe ngejak bojomu ngejak anakmu carane aja ngandalke benermu ning digoleki cara piye sing paling wicaksana sesuai dengan ruang waktunya momentumnya keadaan anaknya bagaimana goleki sing bil hikmah gitu ya oke coba sekarang dua macam ada satu lagu solawat tapi tidak memakai bahasa Arab dan tidak ada bahasa Arabnya yang standar salatullah salamullah tapi tidak pakai nada atau notasi dari Arab melainkan notasi biasa barat tapi bahasa Indonesia dibawakan oleh Mbak Novia namanya kepadamu kekasihku nek wong moco kekasih kepadamu kasihku ki sapa maksudnya gitu kan ternyata kanjeng Nabi terus satu lagi satu lagi mam yang agak Ama memuji? Ama memuji ya, oke. Jadi pertama Mbak Novia kepada Mukasim, yang kedua Ingsun Ama memuji ini kebetulan kedua-duanya eh, dibikin oleh oleh siapa kayak bapak El itu kayak layar jenenge ya kayak ya. ini syair bahasa Jawa dan bahasa Indonesia tidaklah sehingga ya bocah kaya gitu ya oke okay. oke okay, semua tepuk tangan untuk Mbak Novia yes Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak bisa di depan Nyun Sewu. Yang kedua kita bahasa Jawa, Ingsung amemuji asmaning Allah. Allah. Terus engko bait kedua Ugi ingsun muji asma Kanjeng Nabi Muhammad wiwiting Cahyo kang dumadi imame menungso sujud marang Gusti tuladaning umat ingkang sejati. Ya bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita sinau meneh bareng-bareng.